Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwatal Islam para pendengar Radio Roja manapun anda berada Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas begitu besar nikmatnya, karunia nikmatnya Serta limpahan rahmat kepada kita semua Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam kajian ilmiah untuk edisi pagi hari Dan setiap Sabtu kita akan menyimak kajian ilmiah kita dari uh, kitab Umdatul Ahkam yang dijelaskan dan disampaikan syarahnya oleh uh, Al-Ustaz Abu Qatada Hafizahullah Ta'ala Mudir Mahadiha Sunnah Tasikmalaya Jawa Barat dan Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio uh, Anda bisa menyimak kajian ini dan mungkin Anda mempunyai e, maroji atau e, buku pegangan dari kitab Umdatul Ahkam serta syarahnya e, kita akan e, menyimak kelanjutan dari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 bertemu kembali dalam pembahasan kita berkaitan dengan masalah fikhiyah tetapi kita mempelajarinya lewat hadis-hadis ahkam dan kita membahas sebuah kitab yang berjudul Umdatul Ahkam. Kita dalam pembahasan yang telah lalu membahas yang berkaitan dengan masalah yang sangat penting adalah mashu al-mashu alal khufaini mengusap kepada dua hub. Kita telah jelaskan secara singkat tentang mengusap kepada dua hub. Mengusap kepada dua hub sebagaimana telah saya jelaskan dalam pertemuan yang telah lalu, dia adalah disyariatkan dengan dalil Quran, dengan dalil sunnah, dengan dalil ijma. Adapun dalil dari Quran dalam kiroah jar di mana sebagian para ulama mufasir dan para pukoha mengartikan itu adalah al-masu al-hufain, Kiroatul jar dalam firman Allah taala Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Maka bacaan jar ya wa arjulikum itu adalah untuk mengusap kepada dua hub ya. Adapun hadis telah lewat dan telah saya jelaskan bahwa tentang mengusap kepada dua hub ini e, telah datang tidak kurang dari 60, 70 atau 80 sahabat yang meriwayatkan tentang masalah e, disyariatkan mengusap kepada dua hub. Kemudian yang ketiga adalah ijma, yaitu ijma ahli sunnah. Ijma ahli sunnah sehingga mengusap kepada hub adalah merupakan alamah min alamati ahli sunnah. Yaitu di antara ciri di antara ciri ahli sunnah sebab ahlu bid'ah yaitu dari kalangan orang-orang khawarij dan orang-orang rafidah mengingkari tentang mengusap kepada dua hub. Dan yang selanjutnya kita telah jelaskan syarat diperbolehkan mengusap kepada dua hub. dimana syarat yang pertama an yakunal huffu satira lil ka'bain Hendaklah kedua hub itu menutup kedua mata kaki. Yaitu e, menutup mahalil farad, menutup ya, kepada kaki yang dengan itu kita diwajibkan untuk mencuci yaitu sampai kepada dua mata kaki. Yang kedua yaitu at-taharah qabla lubsi di mana bersuci sebelum memakai hubnya. Dan kita telah jelaskan dalam hadis ini, fa ini tuhuma tohirote Ya, karena aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Ya, itu hadis Mugiroh Ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, ketiga adalah Allah yakuna akbar. Di mana syaratnya itu ya, tidak dari hadas besar. Sebab dalam hadis yang sahih ternyatakan ya dalam hadis Sufwan ibnu Asal yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Tirmidi ya, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah yang bunyinya karena Rasulullah sallallahu alaihi إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يلئهن إلا من janabah walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Keadaan Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk apabila keadaan safar untuk tidak membuka hub-hub kami tiga hari tiga malam. Kecuali kalau dari janabah maka harus dibuka. Tetapi karena melakukan kodoh hajat, kencing ataupun berak ataupun karena ia telah tidur ya. Maka tidak boleh dari hadas besar. Hadas besar junub harus mandi dan dibuka. Ya. Yang keempat al an yakuna fi al mashi yakni fi muddati az-zawaj yaitu di dalam waktu yang diperbolehkan. dalam waktu yang diperbolehkan secara syarat yaitu tiga hari tiga malam bagi yang musafir, satu hari satu malam bagi yang mukim. Kita telah jelaskan poin-poin ini. Kemudian kita juga telah jelaskan tentang kaifiahnya, kaifiah mengusap di mana syariatkan hanya satu kali mengusap saja dan diusapnya atasnya saja. Ya, ini dalam hadis Mughirah bin Syu'bah, "Pamasa alaihima maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepada keduanya, yaitu marotan wahidatan satu kali saja. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas ya e, beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah ini. Jadi berkaitan dengan masalah mengusap kepada dua hub ini. Ya. Masalah yang pertama kita telah jelaskan ya sebagiannya dan kita diungkap sebagiannya untuk mengingat dan e, menyambungkan masalah yang baru. Hal fil mashi 'alal khufaini muddah yakni tahdid al mudah apakah di dalam mengusap kepada dua khuf itu ada batasan waktu diperbolehkannya? Nah atau tidak ada. Eh. Ikhtalaf al ulama ila salafati akwal. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat kepada tiga kaul. Pendapat yang pertama bahwasanya yakni firmasi al hufain mudah yaitu di dalam apa? Di dalam mengusap kepada dua hub ini ditentukan waktunya. Adanya tahdid fil muddah. Itu adanya batasan waktu. Taukid. Adanya taukid. Yaitu kaul jumhur ulama. Yaitu annahu muhaddadun bil waqti yaitu ditentukan dengan waktu. Dan ini kaul al-Imam Syafi'i, kaul Imam Ahmad, kaul Imam Abu Hanifah, wal Imam Thawri, wa Ishaq ibnu Rahawai, wa jumhurul muhadithin dan jumhur para muhadis. Di mana Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis tentang ya salah satunya yang tadi wa ala hadal alamal al ulama artinya berdasarkan hadis inilah para ulama mengamalkan yaitu yaum walailah lil muqim wa salah satu ayyamin walayaliyahunna lil musafir yaitu tiga hari tiga malam bagi yang musafir satu hari satu malam bagi yang mukim nah ini ditinjau dari segi waktu kaul yang pertama kaul yang kedua annahu ghairu muhaddadin bahwasanya ia tidak dibatasi dengan waktu wa hadha huwa qaul al imam malik rahimahullahu taala wa qaul imam syafi'i fil qadim karena imam syafi'i memiliki dua qaul qaul jadid qaul qadim dan mereka berdalil dengan sebuah dalil ya yang bunyinya jadi yang bunyinya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabah ya. yaitu dalam hadis Ubay ibnu Amarah radhiyallahu taala anhu faqala ya Rasulullah amsahu alal hufain qala na'am qala yauman qala na'am qala yaumaini qala na'am qala salasa qala na'am ma syi'ta ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. rahimahullahu taala Rasulullah SAW pernah ditanya di dalam masalah mengusap kepada dua hub. Bolehkah mengusap kepada dua hub? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan boleh. Satu hari iya. Dua hari iya. Tiga hari iya. Sekehendakmu. Jadi sekehendakmu. Berarti dalam bohir hadis ini tidak ada batasan semaunya kita. Jadi bohir hadis ini seperti seperti ini. Kaul yang ketiga yang mengatakan tafsil lil mukim fihi tahdid, tahdidul waqt. Eh. Wa lil musafir falaysa lahu tahdid. Pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa kalau untuk yang musafir tidak ada batasan. Berapa hari saja boleh. Tetapi bagi yang mukim ada batasan yaitu satu hari satu malam. Dan ini pendapat Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kaul Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan diantaranya adalah juga dikatakan oleh Imam Daud Abahiri. Di mana beliau menganggap bahwa yang bepergian ini adanya masyakkah. Adanya rasa beratnya. Warraji min hadhil aqwal al-qaulul awal. Dan kaul yang kuat dari seluruh kaul ini adalah kaul yang pertama. Itu adalah pendapat yang pertama yaitu sehari semalam bagi yang mukim dan dua hari dua malam ah, maaf tiga hari tiga malam bagi yang musafir. Hal ini dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama karena bohirnya hadis ya. Dan kuatnya hadis yang mengatakan adanya batasan ini. Itu dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala anhu mana dalam hal ini ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu ayamin walayaliyahunna lil musafiri wa yauman wa lil mukimi yani fi al hufain Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan rukhsah bagi yang musafir tiga hari tiga malam bagi yang mukim satu hari satu malam yaitu di dalam mengusap kepada dua hub itu dalam mengusap kepada dua hub Demikian juga dalam hadis tadi Safwan ibnu Asal, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah kepada orang yang musafir tiga hari tiga malam. Nah, bagaimana pendapat yang kedua dan ketiga yang mengatakan pendapat yang kedua tidak ada batasan dengan hadis tadi Ubay ibnu Amarah. Hadis Ubay ibnu Amarah radhiyallahu taala al hadis boib maka hadisnya adalah boib. Ya. Jadi hadisnya lemah dan telah diboibkan ya, oleh Imam Bukhari, oleh Imam Ahmad, oleh Imam Al Azzi, Imam Darukutni, oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Ibn Abil Bar, rahimahullahu taala. Jadi hadis ini adalah hadis yang boif yang mengatakan tidak ada batasannya bagi orang yang musafir dan bagi orang yang tidak musafir juga tidak ada batasan maka hadisnya apa lemah dan telah dilakukan oleh banyak ulama ya tentang kedudukan hadis ini jadi ke, tentang kedudukan hadis ini Karena hadis ini ya tidak bisa dijadikan hujah. Jadi tidak bisa dijadikan hujah. Maka ya, pendapat yang rojih yang menetapkan adanya apa? batasan itu. Dan ditakdirkan sahih pun maka kita wajib untuk menjama di antara kedua hadis ini. Di mana hadis ini ditaksis dengan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kalau kita telah mengetahui bahwa bagi yang mengusap hu itu ada batasan sehari semalam bagi yang mukim dan dua hari atau tiga maaf tiga hari tiga malam bagi yang musafir. Nah sekarang timbul pertanyaan kapankah kita menghitung waktunya? Jadi kapan sekarang ibu menghitung waktunya? Menghitung waktu untuk mengusap hub ini dan menghitung waktu sehari semalam ini. Farraji min aqwalil ahli ilmi ibtida'u muddah ay muddatul mashi yakni ba'dal hadasi yakni ba'dal mashi atau indal mashi ba'dal hadas ay minal mashi ba'dal hadas pendapat yang rojih Kapan kita menghitung waktunya itu? Kapan menghitung waktunya ini? Maka pendapat yang benar ya, adalah dari mulai mengusap setelah hadas. Jadi dari mulai mengusap setelah hadas. Kenapa? Karena syariah mengaitkan dengan mengusap. Maka waktu dari mulai mengusap sampai datang lagi waktu setelah hadas bagaimana maksudnya dan penjelasannya. Kita berikan contoh. Seseorang berwudu dengan wudu yang sempurna lalu ia memakai hubnya. Lalu ia memakai hubnya. Katakanlah jam 8 pagi dia berwudu lalu memakai hubnya. Ketika jam 11 siang atau lewat ya, maka ia berhadas Lalu dia berwudu, lalu ia mengusap hubnya. Maka dari mulai jam 11 itulah ketika ia mengusap hubnya setelah ia hadas. Sampai 24 jam bagi yang mukim besoknya. Jadi sampai jam 11 lagi ketika ia awal mengusap. Dan ini pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan para ulama. Dan apabila ia musafir maka berarti 3 kali 24 jam. Jadi jam 11 sampai 3 hari berikutnya. Maka itu adalah mudatul mashi. Yaitu batasan mengusap kepada dua hub. Jadi batasan mengusap kepada dua hub dan cara menghitungnya. Cara menghitungnya. Ini masalah yang kedua. Ya, masalah yang kedua. Masalah yang ketiga ini ada dua masalah. Yaitu masalah yang pertama, ida masahar rojulu fil habari, thumma safaro ba'da dzalik. Fal alaihi an ya'khuda bimuddati al mukim am bimuddati as-safar. Kalau orang mengusap hubnya ketika mukim, begini umpamanya. Tadi ya, dia wudhu jam 8, kemudian dia batal jam 11, lalu dia mencuci apa berwudhu dan mengusap hubnya. Lalu setelah itu dia pergi sapar ba'da asar umpamanya. Jadi setelah mengusap dia pergi. Nah, apakah ia mengambil waktu mukim ataukah dia mengambil waktu sapar? Artinya apakah bagi dia itu bolehnya itu cuma sehari semalam saja mengusap hubnya itu atau tiga hari tiga malam? Sebab ia telah mengusap hubnya ketika apa? Ketika mukim. Rajimin min akwali ahli ilmi pendapat yang rojih, pendapat yang kuat di antara pendapat ahlul ilmi, bahwasanya baginya adalah mengambil ya, waktu musafir. Kenapa dikatakan begitu? Allah alam karena Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengaitkannya bagi yang mukim dengan bagi yang musafir. Maka ketika ia safar, hukum-hukumnya adalah bagi yang musafir. Jadi tidak dengan mukim lagi. Maka dia mengambil hukum safar. Dan sebaliknya, Ida massaha safari, ya, summa roja ila baitihi, basara mukiman. Hal alih an ya'huda waktas safari am waqtal hadari? Kalau ia mengusap hubnya ketika safar, lalu dia pulang ke rumahnya, menjadi mukim. Apakah ia mengambil waktu safar ataupun dia mengambil waktu mukim? Jadi apakah baginya tiga hari tiga malam ataupun sehari semalam? Seperti pendapat yang tadi bahwa pendapat yang rajihullah alam bahwasanya baginya adalah mengambil waktu mukim. Ya, mengambil waktu waktu mukim. Kenapa? Karena ya setelah ia mukim maka hukum-hukum baginya adalah hukum mukim. Maka kena kepada kaidah secara umum Allah alam yaitu apa? Di mana para ulama telah menjelaskan di dalam masalah ini Al-hukmu yadu'ru ma'al ilati wujudan wa adaman. Ya. Maka hukum ilahnya adalah dan hukumnya adalah berkaitan sedang ia mukim. Dan tadi ketika dia sapar maka ambil bagi dia hukum sapar dan bagi dia adalah hukum mukim. Nah, ini poin yang sangat penting dipahami oleh kita masalah yang ketiga kaitan dengan salah mengusap kepada dua hub adalah khal'u mamsuh atau khal'u al khufaini ba'dal mashi hal yang kudul wudu amla Masalah yang keempat adalah apakah membuka hub itu membatalkan wudhu kita? Ya, kalau kita berwudhu dengan mengusap kepada dua hub, Lalu kita membuka tersebut. Ketika kita akan sholat. Apakah ya, membatalkan wudhu kita atau tidak. Dalam hal ini ada tiga kaulnya. Ini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama layan kudul wudhu. Yaitu tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Pendapat yang kedua, ya, baginya adalah mengulangi lagi wudhu. Jadi yang kedua adalah mengulangi lagi wudhu. Pendapat yang ketiga, alaihi gosluri jilaihi fakot. Pendapat yang ketiga yang mengatakan dia mencuci kakinya saja. Jadi dia tidak wajib untuk wudhu kembali, tetapi baginya adalah mencuci kakinya. Raju kaul wal qaul awal, pendapat yang roji adalah pendapat yang pertama bahwa mengusap hub atau maaf e, membuka hub setelah dia mengusapnya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Dengan beberapa dalil. Dalil yang pertama adalah dalil umum al-aslu baratul asriyah. Jadi asal adalah bebas perkala karena li adami dalil ala dalik. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila kamu membukanya, maka bagimu berwudhu kembali. Itu tidak ada. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Dalil yang kedua, bahwasanya telah dinyatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di mana dinyatakan bahwasanya dia memakai sandalnya dan dia memakai jawrobnya. Lalu beliau itu itu kos kaki, lalu beliau itu membukanya. Lalu dia sholat dan dia tidak berwudu lagi. Dan dia tidak berwudu lagi. Dan juga ini sesuai dengan kaidah umum yang dimaksud di sini adalah ma'al aqlis sahih, ma'an nadris sahih. Berdasarkan pandangan yang sahih. Kias yang sahih. Bahwasanya kalau kita mengusap imamah lalu membuka imamah maka dengan dibukanya imamah ini tidak batal wudhu kita. Pak, diusap imamahnya saja Demikian juga kalau kita mengusap kepada dua hub, maka ini adalah tidak apa? Tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Maka atas kita juga tidak tidak usah ya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. pendapat kebanyakan para ulama bahwasanya apa? Tidak wajib untuk apa berwudu lagi dan tidak wajib juga untuk mencuci kedua kakinya. Sebab ini adalah merupakan juga rukhsah dari Allah Ta'ala. Ini masalah yang keempat. Masalah yang kelima. Hal intiha'u al-muddati. Ay mudatul mashi. Mudatil mashi. Yang kudul wudu. Apakah berakhirnya waktu bolehnya mengusap hub itu membatalkan wudhu? Jadi kalau udah satu, satu hari satu malam, kan kita wajib membuka hubnya. Kalau mau wudhu, membuka hub kita. Apakah dengan sebab berhentinya waktu bolehnya mengusap hub? Ini mewajibkan kita untuk wudhu dan wudhu kita adalah batal, maka dalam hal ini juga ada beberapa kawal di kalangan para ulama. Kaul yang pertama yang mengatakan bahwa membuka hub atau berakhirnya membuka hub ataupun akhirnya bolehnya kita mengusap hub itu tidak membatalkan wudhu. Jadi tidak membatalkan wudhu. Itulah syai' alaih. Tidak ada sesuatu baginya. Tidak berwudu dan tidak mencuci kaki. Sebab di dalam hal ini apa? Selama kita tidak memiliki pembatal dan tidak melakukan pembatal dari pembatal wudhu, maka tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya apa mengusap ini diperbolehkan hanya ketika dia apa dalam waktu ataupun di sini membatalkan wudhu maksud saya jadi tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya membuka hub itu adalah membatalkan wudhu membatalkan wudhu dan ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Di mana ini adalah pendapat ya, yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Mundir, Imam Ibnu Hazm, Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah dan para ulama mutakhirin ya, seperti Syekh Al Albani, Syekh Ibnu Saimin, Syekh bin Baz dan yang lainnya bahwa membuka hub tidak membatalkan wudu demikian juga berakhirnya bolehnya mengusap hub itu tidak membatalkan wudhu. Ini masalah yang kelima. Eh. Masalah yang keenam adalah hukum mashi al jarobain. Hukum mengusap kepada dua kaos kaki. jawrob Di mana dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu yang mengatakan tidak mengusap kepada dua kaos kaki. Dan ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah. Pendapat yang kedua yang mengatakan dibolehkan mengusap kepada dua jawarobain, dua kaos kaki. Dan ini pendapat Imam Ahmad, Ishaq ibn Horawai, Imam Thawri, Sa'id ibn Musayyab, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Atta An-Nakhai, Ibn Mubarak, dan yang lain-lainnya. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Yang mengatakan boleh mengusap kepada dua kaus kaki. Di mana ini dirojekan oleh Imam Ibnul Mundir, Imam Ibnu Hazm dan yang lainnya. Dengan beberapa alasan. Pertama adalah hadis yang umum. Hadis yang umum. Yaitu hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menyatakan kepada kita, ya, yaitu hadis Sauban radhiyallahu taala anhu. Qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariah fa amarahum sahu alal asaib yakni al-amaim wa tasakhin yakni al-khifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus dalam satu peperangan yang dia itu tidak menjadi panglimanya. Lalu memerintahkan mereka untuk mengusap kepada imamah imam wa tasakhin. Jadi yang memanaskan dan nah, termasuk di sini apa? Dua kaos kaki. Dan di sini atas sahin maka itu umum kuluma yusahinu arrijl. Yaitu setiap yang menghangatkan apa? kaki. Yang kedua adalah amal sahabah. Karena adanya amal sahabah. Walam yakun hunaka man yukhalifuhu. Dan di sana itu tidak ada yang menyelisihnya. Maka ini adalah termasuk ijma. Ijma. Atau dikenal dengan ijma sukuti. Di mana tidak ada yang menyelisihinya. Ulidari kakola al-imam Ibn Hazmin wa Ibnu Qudama yu'ata yu'tabaru ijma' kata Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Kudama maka ini termasuk kepada bagian dari ijma' Dan Imam Ibnu Rahawai rahimahullahu taala juga mengatakan bahwasanya masalah mengusap kepada dua hub ini itu termasuk sunnah para sahabat dan orang-orang setelahnya dari kalangan tabi'in dan tidak ada khilaf di antara mereka. Dan tidak ada khilaf di antara mereka dan ini yang dirojihkan oleh banyak para ulama seperti Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah, Imam Nawawi dan para ulama mutakhirin ya seperti Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Mukbil, kemudian Syekh Albani rahimahullah taala dan yang lainnya. Diperbolehkan kita mengusap kepada dua kaos kaki. Dua kaos kaki. Masalah yang ketujuh yang kita bahas dalam mengusap kepada dua hub itu hukmu mashil al-huf al-muharrak. Bolehkah kita untuk mengusap kedua huf yang robek? Atau dalam hal ini dua kos kaki yang robek? Ya. Di sini juga para ulama berbeda pendapat, paling tidak ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan boleh mengusap hub yang robek. Pendapat yang kedua yang mengatakan tidak, tetapi berbeda ada yang mengatakan kalau robeknya tiga jari maka tidak boleh, kalau satu jari boleh dan seterusnya. Dan pendapat yang ruji bahwasanya diperbolehkan kita mengusap kepada dua hub yang robek dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama karena ya, Allah Taala dan syariat ini dan Rasulullah SAW mengaitkan mengusap hub, mengusap ini kepada dua hub. Selama itu dikatakan hub, maka hukumnya adalah tetap. Jadi maka hukumnya adalah tetap artinya diperbolehkan. Yang kedua bahwa diketahui para sahabat radhiyallahu taala anhum pada waktu-waktu awal dan kondisi-kondisi itu di mana mereka golibnya adalah masakin. Golibnya mereka adalah orang yang kurang, miskin. Maka dimungkinkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum itu banyak yang memiliki kaos kaki ataupun khub ataupun khub yang yang robek. Tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mengecualikannya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak melarang mereka untuk mengusap khub. Maka ini satu bukti bukan syarat. Jadi bukan apa? Bukan syarat. Ini tentang mengusap apa? Kepada dua jarobain ataupun khub yang robek. Dan ini di, Allah alam adalah apa? Diperbolehkan. Dan yang ketiga bahwasanya yang melarang perlu kepada dalil. Adapun yang membolehkan maka itu adalah dalil asal. Selama itu dikatakan hub, selama itu dikatakan jarubain maka itu diperbolehkan untuk diusap. Selama menutup kepada dua mata kaki dengan syarat yang tadi telah dijelaskan. Masalah yang kedelapan adalah masuk an lain, masuk ala Nak lain, Yaitu mengusap kepada dua ni'al. Ni'al. Nah, di sini waktu iman rahimakumullah, hukum mengusap kepada dua sandal ya dalam bahasa kita ya, itu ada dua kawal. Kaul yang pertama adalah kaul jumhur ulama yang mereka mengatakan ya tidak disyariatkan dan tidak boleh mengusap kepada dua ni'ah. Ya. Sebagian para ulama mengatakan boleh. Seperti dalam hal ini Syekh Albani rahimahullah taala dalam pendapat minal mutaakhirin. Ya. Apa dalilnya? Ya. Di mana di sini telah datang ya. Nas dari perbuatan para sahabat. Dan di sini dihitung bahwasanya ini walaupun ini adalah perbuatan para sahabat tetapi dihitung sebagai marfu. Hadis yang marfu. Seperti dari Afar Abdullah bin Umar. Annahu kana yatawaba'u wa na'lahu fi rijlaihi wa yamsahu alaihima wa yaqulu kadzalik kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Telah diriwayatkan bahasanya Abdullah bin Umar beliau mengusap apa berwudu dan beliau memakai dua sandal. Lalu dia mengusap kepada keduanya. Lalu dia berkata demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Jadi demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Ini asar. Demikian juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaanhu, seperti diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan yang lainnya. Dan Imam Tahawi rahimahullahu taala. Di mana dikatakan di sini annahu ra'a seorang rawi mengatakan yaitu Abi Dubyan. Dia mengatakan annahu ra'a Aliyan radhiyallahu ta'ala bala qa'iman thumma da'a bima'in fatawadda'a fa mas'ala na'laihi thumma dakhala al-masjid fa khala'a ilaihi thumma shala Wasin ia melihat Ali radhiyallahu ta'ala melakukan artinya beliau qada hajat kencing sambil berdiri. Lalu dia meminta air, lalu dia berwudu, lalu dia mengusap kepada dua sendalnya, nialnya, lalu dia masuk, lalu dia membuka keduanya lalu dia sholat. Lalu dia sholat dan hadis ini adalah sahih. Hadis ini adalah sahih. Nah, tetapi jumhur ulama membawa hadis-hadis ini bahwa itu mahmul artinya dimaknai bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ataupun Ali bin Abi Thalib dan dalam hal ini Abdullah bin Umar keduanya sedang memakai al-jarubain. Jadi dia itu sedang memakai kedua kaos kaki. Jadi ihtimal katanya. Bosnya ia adalah memakai kaos kaki. Nah, ini adalah uh, pendapat jumhur. Pendapat jumhur. Sehingga mereka mengatakan tidak tidak boleh gitu. Kecuali kalau memakai apa? Kaos kaki. Maka boleh mengusap kepada dua sandalnya. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala memberikan penjelasan bahwa sandal yang dibolehkan dan dibicarakan oleh para ulama tentang bolehnya mengusap kepada sandal itu ada batasan katanya. Ni'al yang seperti apa? Hiya allati yashukku naz'uha illa birijli aw bilyad. Ya, ini bilij aw bilyad. Yaitu sebuah sandal yang sulit untuk membukanya kecuali dengan kaki yang lain, apabila akan membuka yang kanan maka dengan kaki yang kiri. Apabila membuka kaki yang kiri maka membuka dengan kaki yang kanan ataupun dengan tangan. Maka itu bobit. Batasan dikatakan itu adalah apa? Sandal yang boleh untuk diusap. Jadi sandal yang boleh untuk apa? Diusap. Nah ini tentang kaidah ya yang disebutkan oleh para ulama. Ikhwata iman rahimakumullah ini dua kawal di antara pendapat para ulama. Dan ni'al di sini bukan berarti sandal ya. Artinya kalau kita memakai sandal jepit ya jelas ya, itu bukan ya. Atau kalau kita mungkin yang memakai sandal yang ya dibuka gampang. Maka itu tidak ada pembahasan dikatakan ni'al karena Syekhul Islam bin Mutaimiyah rahimahullahu taala meneliti berdasarkan kaidah-kaidah syar'i i belum mengatakan bahwa senyani Ali yang boleh ataupun yang berbicara ulama boleh ataupun tidaknya adalah sendal yang tidak bisa dibuka kecuali dengan tangan yang dengan tangan ataupun dengan apa? Dengan kaki yang lain. Dengan kaki yang yang lain. Tetapi jumhur ulama ikhtiatnya mengambil bahwa dimungkinkan itu adalah ketika memakai kaos kaki. Bila memakai kaos kaki. Ini masalah yang kedelapan. Masalah yang kesembilan, kita akan jelaskan ya beberapa poin yang sangat penting berkaitan dengan mengusap kepada dua hub ini. Bagaimana apabila seseorang itu memakai kaos kakinya dobel ataupun memakai hubnya dobel? Memakai hubnya dobel. Ya. Maka ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan oleh kita. Yang pertama, apabila dia memakai kaos kakinya double itu, setelah ia berwudu dan berbarengan memakainya, artinya dia double, memakai satu dua. Setelah dia berwudu, maka dia diperbolehkan untuk mengusap kaos kaki yang mana saja, baik kaos kaki yang atasnya ataupun yang bawahnya. Maka apabila dia membuka yang atasnya, ya, Lalu dia itu mengusap yang bawahnya juga diperbolehkan. Kenapa? Karena kedua-duanya dalam syarat yang tadi. Diperbolehkan itu syarat memasukkan dalam keadaan suci. Tetapi kalau begini. Seseorang memakai hub setelah dia berwudu. Ya. Lalu dia berhadas. Lalu dia memakai hub lagi yang kedua. Jadi begini Bu, umpamanya. Dia memakai hub yang pertama setelah dia berwudu. Setelah dia batal memakai lagi hub. Dimasukkan lagi hub yang kedua dobel. Maka ihwatu iman rahimakumullah kaum muslimin di mana saja berada itu tidak boleh mengusap hub yang keduanya. Kenapa? Karena tidak dalam syarat ketika ia memakai hub yang kedua. Maka dia itu harus membuka hub yang keduanya untuk boleh mengusap hubnya. Kenapa? Karena hub yang kedua yang apa? Yang merupakan penutup ini tidak dalam keadaan toharoh. Maka dibuka dulu, maka ia boleh mengusap hub yang bawahnya. Karena hub yang bawahnya dalam syarat yang tadi. Pak ini adhol tuhuma tohirote ini itu. Karena aku memasukkan keduanya dalam keadaan apa? Suci. Dalam keadaan suci. Ini dua, dua gambaran. Jadi dua gambaran yang berkaitan dengan mengusap kepada dua hub. Ini dua gambaran yang berkaitan dengan mengusap kepada dua hub. Ya. Nah ini eh, masalah-masalah yang dianggap penting kita bahas ya. Dan apabila ya se seorang <coughs> tadi memakai hubnya kedua-duanya dalam keadaan tohara maka ini jelas ya bahwasanya ia tidak boleh mengusapnya karena syarat bolehnya mengusap hub itu apabila memasukkan hub tersebut dalam keadaan apa bersuci dalam keadaan bersuci. Nah, ini masalah yang kesembilan. Masalah yang kesepuluh. Jadi masalah yang kesepuluh berkaitan dengan masalah mengusap kepada dua hub dan apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi poin-poin yang ada di dalamnya. Ya. Yaitu telah dinukil ijma oleh para ulama tidak boleh bagi seseorang ya, untuk mengusap ya, yang dinamakan al-burku wal kofazain, Tidak boleh berdasarkan ijma mengusap kepada dua telapak tangan dalam arti di sini kaos tangan dan tidak boleh juga mengusap penutup wajah. Dan ini dinukil ijma' sebagaimana dinukil ijma oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu. Dalam kitab Al-Majmu. Jadi tidak ada boleh mengusap kepada wajah, kepada apa? Kepada cadar ataupun yang menutupi wajah dan yang menutupi kedua tangan ataupun yang dinamakan kaos tangan. Jadi tidak tidak boleh. Nah, ini poin yang ke-10 yang kita bisa bahas di dalam masalah mengusap kepada dua hub dan batasan-batasan di dalam mengusap kepada dua hub dan kita menyempurnakan bab yang sebelumnya. Bab yang sebelumnya. Saya kira e, minggu depan saja kita buka bab yang baru ya. Bab yang ini kita cukup ya tentang mengusap kepada dua hub Allah taala. Ya, tapi pendengar yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala demikian penjelasan dari pembahasan yang uh, tersisa dari bab khuf ini. Kemudian kita buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi secara langsung di line telepon 0218236543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0217075646543. Jadi Ustaz kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa Bapak di mana? ya silahkan. Waalaikumsalam. Mau tanya ini kalau sholat tapi suka anyang-anyangan gitu gimana itu? Gimana? Sholat keluar apa air kencing dikit gitu dikit. Sering begitu itu gimana itu? Apa mesti kita batalin sholat atau gimana itu? Iya, itu saja Bapak. Iya. Baik, jazakallah khair. Silakan. Uh, saya kira kalau ini ada kadang-kadang cuma was-was saja ya. Hmm, ya. Jadi cuma was-was saja dan ini udah sering dipertanyakan ya. Kadang-kadang ini adalah merupakan tipu daya syaitan laknatullah. Hmm. Yang pertama seorang mukmin harus menolaknya ya. Perasaan-perasaan ini kata-kata sedikit-sedikit dan sebagainya. Tetapi kalau ditakdirkan ia meyakininya dan itu merupakan sebuah penyakit apa yang dikatakan oleh para ulama itu salah silbaul artinya orang yang suka kencing terus maka para ulama mengatakan dia berwudu setiap kali ia mau sholat apabila ya setelah berwudu lalu keluar maka la alaihi tidak apa-apa baginya jadi tidak apa-apa baginya Allah Baik. Kembali di, eh, bagi para pendengar Roja ingin bertanya secara langsung dengan telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi iya. wabarakatuh. Ya. Dengan siapa Bapak di mana? Uh, Hafiz. Di mana Bapak Hafiz? Di Bekasi. Iya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz mau tanya Ustaz, kalau ketika kita memakai kuf itu ya, mm -mm. kemudian apa kita nggak nggak buka-buka selama satu hari satu, malam kalau mungkin. Mm -hmm. uh, di, jadi kita nggak nggak nggak bisa mandi atau buang hajat gitu Ustaz. Dan yeah. kemudian kalau kalaupun dibuka, apakah kita boleh melanjutkan mengusapnya? Itu pertama. Yang kedua, untuk ibu-ibu yang pakai kerudung itu atau pakai jilbab itu uh, mengusapnya bagaimana Ustaz? Apa harus berwudhu dulu sempurna? Kemudian uh, atau gimana hukum-hukumnya? Baik. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. Tadi telah dijelaskan bahwa dia boleh untuk tidak mengusap hubnya maaf untuk tidak membuka hubnya selama satu hari satu malam bagi yang mukim. Ya, masalah dia kodoh hajat kan tidak mesti membuka apa hub ya. Dia bisa menjaganya dia bisa menjauhkan dari najis ya ketika dia memakai hub tersebut ya. Kalau dia mandi juga sebenarnya kalau mandinya itu bukan mandi janabah dan dia tidak ingin untuk membuka hubnya diperbolehkan saja gitu. Hmm. Tetapi kalau dia itu mandi janabah, mandi karena junub, imma karena mimpi ataupun karena jima, maka kita telah jelaskan tadi syaratnya bahwa mengusap kepada dua hub ini dari hadas kecil, tidak boleh dari hadas besar. Jadi itu kaidahnya. Adapun bagi seorang wanita yang memakai kerudung, bolehkah dia mengusap kerudungnya? Allah alam, apabila dia berwudu di tempat yang tertutup, ya, yang memungkinkan dia untuk membuka kerudungnya, abdol bagi dia adalah untuk membuka kerudungnya ketimbang dia untuk mengusapnya. Tetapi kalau dia berwudu di tempat yang terbuka yang akan kelihatan hmm. rambutnya dan auratnya maka tidak mengapa bagi dia untuk mengusap kepalanya dan tidak disyaratkan bahwa ketika ia akan mengusap e, kerudungnya itu bahwa ketika akan memakai kerudung itu harus berwudu dulu karena tidak ada dalilnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai imamah ya dan mengusap kepada imamah itu tidak mensyaratkan harus berwudu dulu sebelum memakai imamahnya itu. Allah a'lam. uh, demikian dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar roja yang ingin bertanya secara langsung di telepon 021 823 6543. Tapi kita akan akan kembali. Assalamualaikum. Halo. Silahkan. Assalamualaikum. Baik, terputus. seperti ini ya. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa layangkan di line, line pesan singkat kami 02170736543. Ya, kita angkat terlebih dahulu setelah ya. ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah hukumnya kalau memakai kosmetik yang mengandung alkohol? Dan apa hukumnya mem memakai kosmetik yang tidak ada label halalnya, Ustaz? Dari uh, Jakarta pendengar kita. Ya, memakai sesuatu ya ya berkaitan dengan apa lebih khusus di sini adalah kosmetik ya bagi seorang wanita maka secara umum kaidahnya melihat kepada dua sisinya hmm. sisi yang pertama ditinjau dari segi zatnya itu apakah zat yang haram ataupun zat yang halal hmm. maka kaidah yang pertama kita harus melihat dat yang halal baru diperbolehkan kita untuk menggunakannya. Sisi yang kedua adalah ditinjau dari sisi apakah itu memadorotkan atau tidak. Nah, apabila kosmetik itu baik untuk muka ataupun pewarna bibir dan sebagainya <clears throat> bagi wanita, maka dia juga harus memperhitungkan apakah ia itu barang tersebut itu adalah memadorotkan kulit, memadorotkan anggota badan kita atau tidak. Apabila berdasarkan penelitian dokter yang terpercaya itu membahayakan, maka tidak boleh menggunakannya. Walaupun mungkin e, tidak ada dalil dat barang tersebut adalah haram. <coughs> Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga anggota badan kita dan tidak boleh memadaratkan kita. Dan untuk hal itu juga ada syarat bahwasanya tidak menjadi tabaruz ya bagi wanita tersebut. Ya, tabaruz di mana berhias yang menyebabkan di situ <clears throat> kategori kepada tabaruz ya. Adapun yang berkaitan dengan masalah label hafal apa halal ataupun bukan, maka sesungguhnya ini apa bukan satu apa bukan satu batasan untuk mengatakan boleh atau tidak boleh karena ya masalah ada atau tidak adanya kadang-kadang juga tidak bisa <clears throat> kita meyakininya 100% ya. Baik yang mengatakan ada label halal ini belum tentu 100% bahwasanya itu apa? halal dan seterusnya walaupun kita juga bersyukur dan kita juga apa mencari tahu gitu tentang sumber-sumber seperti seperti ini sumber-sumber seperti ini adapun yang berkaitan dengan alkohol maka alangkah baiknya ya, kita untuk menjauhinya sebab ya para ulama berbeda pendapat tentang masalah apakah homer itu najis atau tidak di mana jumhur ulama Bahkan sebagian para ulama menukil ijma bahwa Homer itu adalah najis ya. Khomer itu adalah najis. Walaupun sebagian para ulama mengatakan Homer tidak najis. Walaupun hukumnya apa? Haram. Tetapi untuk ikhtiyat kehati-hatian dan kita menjauhi apa-apa yang kita menjadi ragu, maka Allah alam baginya menempuh jalan ikhtiyat, jalan kehati-hatian Allah alam. Baik, ya, Ustaz, kita angkat kembali dari telepon bagi Anda yang ingin bertanya di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa Ibu di mana? Dengan Ibu Siti di Belanda. Baik, silahkan Ibu. Ah, ah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ah, saya mau tanya Ustaz. Misalnya saya sudah berwudu, mau sholat, tiba-tiba anak balita saya buang air besar. Kemudian saya kan mencebokinya. Uh, terus apa saya mesti mengulang wudhu atau saya mencuci? tangan saja gitu Ustaz. Mm -mm. Kemudian apakah makan dan minum itu setelah kita berwudu itu membatalkan wudu gitu Ustaz. Iya. Yeah. Nah, selamat aja Ustaz. Assalamualaikum. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyentuh najis itu tidak mewajibkan ya. Tetapi mewajibkan untuk dicuci. Hmm. Jadi ibu tidak wajib lagi wudhu tetapi ibu mencuci kedua tangan tersebut ataupun tangan yang mengenai kepada najis ya. Jadi itu kaidahnya. Adapun yang kedua, kalau kita setelah makan ataupun apakah makan membatalkan wudhu? Ya. Makan tidak membatalkan wudhu kecuali memakan daging unta. Ya. Berdasarkan hadis, ana tawadhu min lahmil ghanam qala in syi'ta. Qala ana tawadhu min ibili Qala na'am. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Apakah kami berwudu karena memakan daging kambing?" Rasul mengatakan, "Ya, kalau kamu mau silahkan." Apakah berwudu karena memakan daging unta? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya." Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwa memakan daging kambing tidak wajib wudu ya, tetapi hanya sunnah saja kalau ia apa kan akan berwudu ya. Akan berwudu ya. Tetapi kalau ia memakan daging unta maka ia berwudu dan hadis ini sahih berarti dia adalah wajib untuk berwudu. Allahu taala a'lam. Kita akan kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, eh, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bu Fatimah. Di mana Bu Fatimah? Di Bandar Kembang. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, ini Ustaz, Ana mau nanya ini tentang sholat eh, Rasulullah eh, kalau bersafar itu kalau nggak salah hadisnya itu ada ruksat kosor saja. Ya? Mm -mm. Di kosor. Nah pertanyaan anak gini Ustaz, kebetulan sekarang ini lagi safar untuk uh, eh, mengkosor itu apa sifatnya wajib atau bagaimana Ustaz? Jadi yang rojib yang mana gitu? Apa sholat sempurna? Apakah kosor? Itu aja Ustaz. kalau iya. hmm. air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum kosor adalah sunnah. Tetapi kata-kata sunnah di sini, Allah alam adalah toriqotur rasul. Lam yasbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu lama safara atamma salatahu. Tidak pernah ada dalil yang menyatakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam safar maka ia menyempurnakan solatnya. Maka dengan itu kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya al qasru sunnah tetapi kata sunnah ini bukan mustahab ya, yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tariqatu Rasul, yaitu perjalanan Rasul. Nah, sebagian para ulama mentakbirkan wajib. Ya. Mentakbirkan bahwasanya salat kosor hukumnya adalah wajib. Dan ini berdasarkan beberapa dalil. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan awalu ma furudatus salati rok ataini, thumma ukirat salatus safari wa utimmat salatil hadari awal diwajibkan solat adalah dua rokaat, dua rokaat. Ya, artinya awal diwajibkan. Maka ditetapkan solat safar dan disempurnakan solat hadir dalam satu riwayat ilal magriba fa innaha witrun nahar wa illa subha fa innaha tatulu fihal qiraah kecuali salat maghrib tetap tiga rakaat karena dia adalah merupakan witirnya siang dan salat subuh karena dipanjangkan padanya jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya dia adalah wajib ya sebagian para ulama tetapi yang takbir yang paling kuat adalah sunnah di makna toriqoh. Sebagian jumhur ulama mengatakan sunnah, rukhsah saja. Rukhsah saja. Allah a'lam. Untuk ini kita angkat ya pada pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk ya. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita mandi junub atau janabah dan tangan kita menyentuh kemaluan? Apakah harus berwudu lagi dari jati asih? kasih. Eh, Iwatu iman rahimakumullah. Mandi yang sempurna dari mandi janabah itu dikatakan dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama mencuci kedua telapak tangan. Lalu setelah itu mencuci zakar. Lalu setelah itu berwudu, berkumur-kumur menghisap air ke hidung. Kemudian berwudu dan menyempurnakan wudunya. Lalu setelah itu mencuci kepala dan memasukkan jari-jari ke pangkal-pangkal rambut. Ya. Kemudian setelah itu menuangkan air ke kepala ya, tiga kali dan setelah itu mencuci seluruh anggota badannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu setelah mandi? Maka dia mengingkarinya dan dikatakan mandi yang mana? Yang lebih sempurna ataupun wudu yang mana yang lebih sempurna daripada apa? daripada mandi. Artinya wudu yang mana yang lebih sempurna daripada mandi. Akan tetapi para ulama mensyaratkan ya. Yang tidak wudu kembali adalah dengan dua syarat. Syarat yang pertama disyaratkan dia meniatkan wudu juga ketika dia mandi itu. Yang kedua, bagi yang mengatakan bahwa mengusap menyentuh dakar adalah batal wudunya. Jadi balik siapa yang mengatakan bahwa menyentuh dakar adalah batal wudunya, maka secara otomatis apabila mandi dan diakhiri umpamanya ketika akan akhir itu menyentuh dakar, maka baginya adalah untuk apa berwudu kembali wallahu alam. Tetapi bagi yang mengatakan bahwasanya menyentuh dakar dan merojihkan menyentuh dakar itu tidak wajib untuk berwudu, maka tidak ada satu muskilah, kesulitan karena ia menyatakan bahwa menyentuh zakar tidak apa? Tidak membatalkan wudhu. Maka ia jelas tidak tidak wajib wudhu lagi. Allah Ya. Tapi kita akan kembali dari pesan singkat dari pendengar kita di Singapura. Saat bila sudah berwudhu kemudian keluar rumah karena suatu keperluan. Mm -hmm. Kemudian memakai krim pelapis kulit untuk pelindung sinar matahari Lalu datang waktu sholat, apakah dia diharuskan berwudu kembali atau bolehkah dibersihkan saja bagian yang dioles krim tersebut Ustaz, selama tidak batal wudunya? Selama tidak batal ya tidak tidak mengapa sebab krim ini tidak meng, apa tidak akan mengganggu tentang masalah wudhu ya dan tidak mempengaruhi berkaitan dengan wudhu ya, krim tersebut ya. Masalah dia akan membersihkan ataupun tidak tidak ada perintahnya Allah. Tapi dari pesan singkat kembali dari Ummu Hasan Sebagaimana wanita yang sering keputihan setiap akan sholat, apakah harus mengganti atau cukup mengusapnya saja? jasa khair. Uh, para sahabat ya telah mengatakan ya tentang masalah uh, keputihan ini, di mana mereka mengatakan ya tentang masalah keputihan, ya. dan dinyatakan dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, kunna udu al kudrota wasufrata ba'da tuhri syai'ah. Kami tidak menghitung ya keputihan ini mananya setelah suci sesuatu. Jadi di sini menunjukkan bahwa apabila keluar keputihan itu tidak wajib mandi dan tidak wajib wudu. Sebab ini tidak dihitung apa-apa gitu ya. Oleh para Sahabia dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya keluar keputihan itu adalah membatalkan wudhu. Kenapa? Karena e, dalam hal ini wanita itu kan keluar keputihan itu kalau orang-orang yang memiliki penyakit seperti itu maka ya dalam setiap saat dia akan kerepotan itu ya. Secara e, dalil nadar kias itu akan membatalkan, memberatkan dan merupakan masyakoh kepada kaum wanita wallahu a'lam. Baik, satu pesan singkat kembali kita angkat dari Ulan, saat anak hamil dua setengah bulan kemudian keguguran, bagaimana hukumnya? Apakah sama dengan hukum nifas? Mohon penjelasan. Allah alam tidak termasuk hukum nifas baginya, tetapi dia adalah istihabah. Dia tetap wajib sholat, dia tetap wajib saum, dan boleh bagi suaminya untuk apa? Menjimaknya. Sebab ini belum termasuk makna wiladah ya, belum termasuk kepada hakikat nifas. Ya kita akan buka kembali yang telepon bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu di Depok. Baik, silahkan. Uh, eh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Anda mau menanyakan bagaimana kalau uh, mengambil wudhu dari gayung gitu ya. Jadi kita gayung itu di, uh, ah, diisi air lalu kita menciduk air untuk misalnya untuk mencuci uh, eh, eh maaf, maaf cuci tangan dulu gitu ya Ustaz hmm. cuci tangan kemudian karena kan terbatas airnya kemudian uh, air dimasukkan ke gayung lalu untuk mencuci muka dan membasuh kedua tangan itu dengan menciduknya dengan tangan ah, gitu yeah. Ustaz boleh tidak yeah. itu yang pertama ya kemudian yang kedua dalam kondisi di tempat umum misalnya Ustaz pada saat mau mengambil wudhu itu misalnya masih memungkinkan kita untuk e, membasuh wajah dan uh, rambut misalnya tapi uh, untuk membuka kaos kaki itu misalnya tidak memungkinkan karena di situ banyak laki-lakinya bagaimana cara cara yang terbaik apakah saya mengusap uh, kaos kaki saja atau bagaimana itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama jelas ya, diperbolehkan ia apa menciduk air dengan kedua tangannya ataupun dengan sebelah tangannya karena Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala ia mengajarkan bagaimana nyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian juga Abdullah bin Zaid lihat ya dalam kitab wudhu dalam ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fa'adkhala yadahu fil ina'i. Maka ia memasukkan tangannya ke bezana. Ini menunjukkan apa? Boleh. Wal ma'ul mustakmal tahirun mutahhir. Dan air bekas ataupun yang jatuh dari anggota badan yang wudhu atau yang madi maka ia adalah suci dan mensucikan. Kita telah jelaskan bagaimana para sahabat mengambil bekas wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi bekas istrinya yaitu bekas Maimunah. Maka menunjukkan air mustamal suci dan mensucikan. Yang kedua tentang mengusap kaos kaki ya tadi telah jelaskan bahwa pendapat yang kuat diperbolehkan mengusap kaos kaki bagi laki-laki ataupun perempuan. Bagi ibu dalam kodiah ataupun dalam kejadian yang tadi itu diperbolehkan tetapi dengan syarat rumah ya, atau sebelum kita memakai kaos kaki itu kita berwudu dulu setelah berwudu dengan wudu yang sempurna masukkan kaos kaki itu kalau tidak apa tidak tidak dengan syarat yang tadi maka mau tidak mau ibu harus membuka kaos kakinya dulu sebab syarat bolehnya diusap itu kalau memasukkan hubnya itu dalam keadaan apa? Suci ya. Setelah bersuci ataupun memasukkan kedua kaos kakinya dalam keadaan suci. Dan apabila dengan syarat yang tadi maka ibu diperbolehkan untuk mengusapnya. Tapi kalau mukim sehari semalam bagi yang musafir tiga hari tiga malam Allah Baik, saat kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa umur di mana? Dengan Ibu Ufa di Bogor. Baik, silahkan. Eh, saya mau menanyakan Ustaz yeah. Iya. uh, mengenai wanita kalau sholat itu telapak tangannya uh, harus kelihatan atau ditutup gitu. Oh. Dan kedua oh. mengenai jamak kosor kalau sudah mungkin itu apa harus masih dikosor? Segitu saya terima kasih Syukron. Afwan. Yang pertama apakah wanita yang ketika sholat bersedekap tangan telapak tangannya terlihat atau tidak? kalau dia takbir gitu? Sedekap dalam kajian sholat Secara umum Ustaz. Secara umum, apakah ada tempat-tempat diperbolehkannya terlihat atau harus tertutup seluruhnya? Allah alam ya. Dia diperbolehkan terlihat ya telapak tangan ketika sholat tidak tidak mengapa bagi wanita. Bagian, bagian punggungnya juga nggak apa-apa, Ustaz. Iya, insyaallah. Baik. Demikian Ibu dan yang pertanyaan kedua, Ustaz. Jamak qasar ketika mukim, Ustaz, apakah kembali ke hukum semula atau boleh dikosor juga? Enggak, kalau setelah mukim tidak boleh ia untuk mengkosor sholatnya. Karena kosor hanya boleh ketika dia apa? Khusus ya? Safar saja. Adapun menjama, apabila ada alasan lain, maka dia perbolehkan untuk menjama. Seperti karena hujan. Ya. Ataupun karena ia sakit. Boleh dia untuk menjama di antara dua sholat. Hmm, itu ya, ya. Kembali kita angkat dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. dengan siapa di mana Bapak? Dari Abu di Takung. Ah iya, Taib silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, saya mau menanyakan masalah sahnya wudhu dan tidaknya itu karena terkait dengan sholat. Ini Ustaz, kalau masalah yang terkait dengan fenomena dukun-dukun itu Ustaz, sekarang kan banget uh, apa itu orang banyak orang mencari syukur itu ya berobat ke itu seperti di Jombang itu akibat Ustaz apa bukunya itu sah karena orang yang berbuat syirik itu selama beberapa hari itu ditolak sholat itu juga ya ya Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bisa difahami Ustaz uh, orang yang tidak kok dengan wudhu gitu <laughs> iya. nah, Man atakahinan ya itu. Iya, dukun. Iya, itu kan, kan ya. pelaku kesyirikan. Apakah bisa dihukumi dia telah berbuat syirik dan tidak sah sholatnya? Iya. Apabila ya di situ ada dua hadis ya. Di mana hadis yang pertama barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya maka dia telah kafir kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, barang siapa yang datang kepada dukun lalu yang membenarkan, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Orang yang datang kepada dukun tidak lepas dari tiga kondisinya, paling tidak. Kondisi yang pertama, orang datang ke dukun liikomatil hujjah, fahadha fardu kifayah. Orang yang datang kepada dukun untuk menyampaikan hujah, argumentasi tentang haramnya kehana, tentang haramnya perdukunan, ya, ramal dan sejenisnya. Maka ini adalah hukumnya fardu kifayah. Artinya wajib atas seluruh kaum muslimin apabila ada sebagiannya maka jatuh sebagian yang lainnya. Ya. Yang kedua, orang pergi ke dukun li ajli tala'ub untuk ya sekedar bertanya-tanya gitu aja ya, mencoba-coba dan sebagainya. Sebagian para ulama mengatakan ini bisa diancam tidak diterima sholatnya 40 hari. Adapun yang ketiga, kalau dia meyakini bahwa dukun ini tahu perkara yang goib. Ya. Si dukun ini tahu perkara yang goib. Ya. Bahkan keyakinan-keyakinan seperti itu maka apabila seperti ini, maka ini jelas syirkul akbar. Riddah. Ini menyebabkan pelakunya kafir dan keluar dari Islam dan ini adalah merupakan syirik ya. Sebab Allah Ta'ala telah menafikan tidak ada yang tahu tentang perkara yang gaib. Maka kalau ia mendatangi karena ia tahu perkara yang gaib. Dan menisbatkan perkara yang gaib kepadanya. Maka ini sangat berbahaya menyebabkan pelakunya yang datang kepada mereka adalah bisa terseret kepada hakikat kekufuran. Allah taala a'lam. Tapi demikian jawabannya Bapak dan kita angkat kembali dari telepon di Dan Sedikit ya, kalau berkaitan dengan masalah sah ya. Kalau sholatnya itu kadang-kadang sah tetapi tidak diterima gitu. Iya. Kalau dia berkumpul syarat-syaratnya punya mengikuti sunnah dan ikhlas ya, maka sholatnya sah tetapi tidak diterima ya muluk kobul ya. Tidak diterima ya. Sekedar gugur kewajiban saja. Ah, Heeh. kita akan kami dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Fauzi ustad di Pasar Minggu. Baik, silahkan ya. Bapak. Assalamualaikum ustad Waalaikumsalam warahmatullahi ustad kalau melakukan sholat sunnah uh, rawatib gitu Ustad Itu iya. sebelum masuk waktu sholat badiah boleh gak? Oh, Satu itu. Kedua, apa bedanya sholat fajar sama sholat ba'diyah subuh gitu Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz. Afan Pak, yang pertama diulangi kembali Pak pertanyaannya. Uh, sholat uh, ba'diyah Qobliyah atau uh, Ba'diyah atau Qobliyah sebelum masuk waktu boleh kan? Sholatnya di rumah begitu dulu. Oh gitu, taib. Nah, terus uh, apa bedanya sholat fajar, sholat sunnah fajar sama sholat sunnah uh, Qobliyah subuh Qobliyah, ya? Iya, Qobliyah subuh. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Allah alam, ya. Salat ba'diyah adalah ba'da dukhulil waqti. Jadi salat qabliyah itu adalah setelah datangnya waktu salat itu. Jadi setelah datangnya waktu salat yang sejak jelas adalah bainal ini yang secara otomatis itu adalah berada di antara dua adzan. Jadi setelah adzan sebelum iqamah. Itu baru baru dikatakan salat dia yaitu sholat sebelum melakukan sholat apa wajib. Kemudian sholat eh, Qobliyah. Adapun sholat Ba'diyah jelas ya. Sholat Qobliyah adalah sholat setelah datangnya waktu sholat tertentu, ya, sebelum melakukan sholat wajibnya, maka itu dinamakan sholat Qobliyah. Adapun yang kedua berkaitan dengan sholat apa Qoblal Fajri ataupun Ba'dal Fajri, maka ini tidak ada perbedaannya. Yang dimaksud itu-itu juga, yaitu ini qobla sholatil fajri. Yaitu sholat setelah apa adan fajar sebelum solat fajar. Allah alam itu-itu juga yang dimaksud dan itu hakikatnya. Kenapa? Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diteliti oleh e, tiga sahabat. Satu oleh Abdullah bin Umar, di mana beliau mengatakan, aku hafal sepuluh rakaat ya, aku hafal 10 rakaat yaitu dua rakaat sebelum duhur dua rakaat setelah duhur dua rakaat setelah maghrib dua rakaat setelah isya dua rakaat sebelum fajar ya. dan Ummu Habibah mengatakan aku mengetahui atau dia mengatakan sholatnya itu 12 mm, rakaat. Di mana pada waktu itu dua empat rakaat sebelum duhur ya dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, dua rakaat sebelum fajar. Dan ini menjadi berapa? 12. Dan dalam riwayat yang lain menjadi 14 ya. Karena dalam hadis Ummu Habibah juga dikatakan barang siapa yang menjaga ya apa? 4 rakaat sebelum duhur, empat rakaat sebelum asar, maka akan diharamkan baginya apa? api neraka. Ini keutamaan sholat melakukan sholat rawatibnya dan ini bisa dilakukan e, bagi setiap mukmin dalam kesehariannya Allah a'lam. Afwan untuk pertanyaan pertama, Ustaz. Um, bagaimana kalau misalnya salat qabliyah dan ba'diyah bisa dilakukan di rumah, Ustaz? Boleh, Ustaz? Uh, kita punya kaidahnya. Nanti kita akan jelaskan bahwa ada kaidah dan adab melakukan solat rawatib. Pertama, solat rawatib itu afdolnya dilakukan di rumah. Hmm. Ya berdasarkan dua hadis atau tiga hadis. Hadis yang pertama hadis umum. Abdus solati fil bait illa salatil maktubah. Jadi afdalus salatil mar'i fi baitihi illa solatul maktubah. Solat yang paling abdul bagi seseorang adalah di rumahnya kecuali solat maktubah. Dalam riwayat Abdullah bin Umar dinyatakan karena Rasulullah SAW itu melakukan solat dua rakaat ya duhur Jumat kemudian sebelum subuh itu kan di apa di rumahnya jadi di rumahnya maka ini menunjukkan apa menunjukkan e, asalnya gitu asalnya adalah di rumahnya itu yang kedua yang pertama artinya abdolnya dia adalah di rumahnya jadi abdol bagi dia adalah di rumahnya Kemudian ada yang kedua bahwasanya asal sholat tatawu itu adalah ringan. Ya. Asal sholat rawatib itu adalah ringan dan lebih ringan lagi dalam dua rakaat sebelum subuh ya. Karena Nabi SAW meringankan kedua-duanya. Kemudian yang ketiga tidak ada sholat rawatib setelah ikumah Sebab dalam hadis ida ukimatis sholatu pala sholata ila sholatul maktubah. Apabila telah dikumandangkan ikumah maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Jadi sholat rawatib tidak dilakukan setelah ikomah. Kemudian yang ketiga di antara adab sholat tatawu itu at-tahari ala sutroh, yaitu senantiasa memperhatikan sutroh. Hmm. Sebab dinyatakan dalam kebiasaan para sahabat kana sahabah ya tasa bakuna ilas sawari Keadaan para sahabat mereka bersegera dan berlomba-lomba untuk mendapatkan tiang masjid apabila mereka melakukan sholat. Para ulama mengatakan disunahkan intikol, disunahkan pindah dari tempat sholat kita, tabaruk bil makan, tabaruk dengan makan masjid supaya kita melakukan ibadah di tempat masjid itu dari berbanyak apa-apa tempat. Jadi dari banyak apa tempat. Kemudian para ulama juga mengatakan untuk perhatian saja gitu bahwasanya orang melakukan sholat tatawu tidak boleh di mururunas nah, tempat orang lewat gitu ya, ah. seperti di pintu sehingga ya dia mengakhirkan sholatnya maka memadaratkan banyak orang harus menunggu bagi dia. Itu beberapa adab saja dan kita akan bahas di tempatnya insya nanti insyaallah. Baik, ada pertanyaan dari pesan singkat kembali kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi dari Abu Jihan di Bekasi Utara. Sesaat sariawan berkumur-kumur sakit sekali. Bolehkah kita meninggalkannya saat berhulu Ya, kalau kita sakitnya itu karena apa? Karena lagi sariawan meninggalkannya karena hukumnya berkumur-kumur Allah Allah hukumnya hmm. sunnah ya. Sunnah muakkadah dan apabila kita meninggalkannya tidak apa membatalkan wudhu kita dan tidak menghalangi sahnya wudhu kita tetap sah e, apabila kita dalam keadaan sakit ya dan seperti apa yang ditanyakan maka tidak mengapa insya Allah. Taib. Dari pesan singkat kembali kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkenaan dengan wanita yang haid. Apakah uh, mohon jelaskan apa saja amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid dan apa saja yang kita lakukan di waktu qiyamul mulai. Ustaz? Eh, bagi wanita haid yang diperbolehkan baginya. Pertama, diperbolehkan dan ini merupakan pembeda antara agama Islam dengan yang lainnya diperbolehkan wanita bercumbu dengan suaminya ma'adal jima. Mubasyarah dengan suaminya selain jima ya. Hmm. Karena orang Yahudi apabila istrinya sedang haid maka dikucilkan, dijauhkan. Yang kedua dia diperbolehkan untuk berdikir. Dan ini juga berdasarkan ijma dia berdikir. Dia bertasbih dan sejenisnya. Yang ketiga, ada perbedaan di kalangan para ulama yaitu tentang menyentuh Al-Qur'an. Yaitu apa? Memegang Al-Qur'an. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Tapi Allah alam pendapat yang roji boleh wanita yang head membuat apa? Membaca Al-Qur'an dan memegang Al-Qur'an. Kemudian juga yang ada perbedaan hukum diam di masjid. Bolehkah wanita head diam di masjid? Dan pendapat yang roji Allah alam karena tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan larangannya, maka wanita yang head boleh diam di masjid dia taklim, mendengarkan penjelasan dan sebagainya boleh. Selama dia bisa menjaga apa? Menjaga e, kehormatannya. Dan dimaksud sini menjaga e, darahnya dan menjaga najis supaya tidak mengotori apa? masjid ya, mengotori masjid. Dan pada umumnya apa? Tidak ada larangan kecuali beberapa larangan saja yang sedikit yang harus ditanyakan adalah apa yang dilarang. Hmm. Yang dilarang adalah pertama tidak boleh jima, tidak boleh saum, tidak boleh sholat ya. Bagi wanita yang head tidak boleh saum, tidak boleh sholat, tidak boleh jima. Kalau ia melakukan saum dan melakukan sholat, maka sholatnya dan saumnya tidak akan diterima. Di samping itu dia berdosa. Jadi mesti kalau ditanya tafsir boleh, maka banyak sekali yang boleh. Iya. Tapi ada pertanyaan dari pendengar kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah kaidah atau mengetahui uh, mempelajari agama yang benar Ustaz? Bagaimana kaidah eh, kaidah-kaidah yang bisa kita praktekkan karena semua mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Jazakallahu khair. Mengetahui dan mempelajari agama yang benar. Ya. Ikhwati iman rahimakumullah adalah kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan kembali kepada akwal salaful ummah arruju ila akwalil ulama ar-rasihina fil ilmi al-mu'tabarina bi ilmihi al-mu'tabarina bi salamati manhajihi wa aqidatihi caranya adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan kembali kepada pemahaman salaful ummah ya. kemudian kita kembali kepada para ulama yang dihitung keilmuannya dan diketahui akan keselamatan akidahnya diketahui akan keselamatan manhajnya untuk kita mengetahui kebenaran dan hakikat yang benar apakah dia benar ahli sunnah ataupun bukan ahli sunnah maka para ulama telah mengatakan pamadhabu ahli sunnah masyhurun wa aqwaluhu manqulun manqulun bil lisani wa manqulun bil kutubi perkataan para ulama perkataan ahli sunnah perkataan salafus saleh masyhur diketahui dengan secara masyhur kita bisa mengetahuinya dari lisan ke lisan di mana para ulama dari waktu ke waktu mereka memiliki silsilah di dalam mempelajari agama ini, sanad. Dan kita bisa mengetahui dengan tulisan-tulisan. Dan Allah telah menjaga agama ini dengan perawian yang merawikan kepada agama agama ini kepada kita. Oleh sebab itu Muhammad Ibn Sirin mengatakan al-isnadu laul al isnadu laqala masya masya sanad adalah merupakan bagian dari dari agama. Ya, bagian dari agama. Adapun cara mempelajari agama bagaimana kaidah-kaidahnya maka harus dijelaskan dalam kesempatan yang lainnya tentang cara bagaimana mempelajari din ini dengan benar Bapak Baik, kita buka eh, pertanyaan main eh, telepon bagi Anda yang ingin bertanya di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? dengan Sony Pak uh, Abu Acang dari Cikarang Pak. Baik, silakan Pak. Nah, ini Pak, saya ada mau tanya masalah tayamum kalau kita lagi uh, eh, pergian misalnya lain lagi naik kereta gitu Pak. Iya. Tata cara tayamum tayamumnya itu gimana Pak ya? Itu aja saya Pak. Iya, itu saja Bapak. Nah, iya, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bolehnya tayamum hanya satu sebab atau dua sebab tetapi dengan makna yang pertama yaitu inda ada milma au inda ada mil kudrah boleh bolehnya tayamum apabila masuk kepada salah satu di antara dua sebab di mana sebab ini sebenarnya satu sebab yaitu ketika tidak ada air atau tidak mampu untuk menggunakan air tersebut karena sakit umpamanya fawujuduhu keadamihi maka adanya seperti tidak adanya maka dibolehkan bagi seorang untuk melakukan tayamum ketika tidak ada air jika bapak berada di kereta dan bapak masih mengetahui ada air di situ maka gunakan dulu air tidak boleh untuk apa tayamum ya. apabila mencukupi untuk apa untuk apa berwudu dan kita bisa untuk berwudu maka lakukanlah untuk berwudu dan tidak bertayamum. Ya. Adapun jika diketahui tidak ada air ataupun tidak ada kudrah untuk menggunakannya, tidak ada kemampuan untuk menggunakannya, maka dibolehkan tayamum. Tayamum sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ammar ibnu Yasir, Imran ibnu Husain dan yang lainnya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keiviah tayamum itu, yaitu dengan cara memukulkan tangan ke tanah, ya, menepukan tangan ke tanah ataupun ke tembok, ya. Kalau bapak lagi di kereta maka ke apa? Bisa ke dindingnya kereta ataupun ke apa itu? E, bangkunya boleh ya karena yang dimaksud sa'id pendapat yang roji adalah kullu masa'ida ala wajhil ardi. Setiap yang mengepul ke atas bumi ya. Lalu mengusap kedua telapak tangan, lalu mengusap wajahnya. Lalu mengusap wajahnya. Dan yang kedua diperbolehkan setelah kita menepukan tangan maka kita meniupnya. Lalu setelah itu mengusap wajah dan mengusap dua telapak tangan sampai kepada pergelangan. Jadi tidak semua tangan bukan sampai siku, bukan sampai ketiak. Marratan wahidah dan itu dilakukannya satu kali. Jadi mengusapnya adalah satu kali. Bapak tepukan tangannya ke dinding, ke tembok atau ke bangku ataupun ke tanah. Lalu meniupnya. Panafakha ini dalam riwayat yang lain di, tiup lalu dia mengusap wajahnya. Mengusap wajahnya. Dan mengusap kedua telapak tangannya. Yaitu tangan yang kiri diusapkan kepada punggung telapak yang kanan. Kemudian telapak tangan dengan telapak tangan. Maka ini caranya. Lalu kaifi yang kedua yaitu mengusapkan dulu telapak tangan, yaitu yang kiri mengusapkan kepada telapak tangan yang kanan, kemudian setelah itu e, perut telapak tangan dengan perutnya, lalu setelah itu mengusap wajahnya. Itu ada dua kaifiah diperbolehkan. Imam mendahulukan tangan ataupun mendahulukan wajah. Tetapi dalam mendahulukan wajah itu ada dalam riwayat Bukhari maka ia mengusap e, meniup dulu keduanya. Allah. Baik, demikian penjelasannya dan kita akan kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dari Abu Sidik di Pamulang, Pak. Baik, silahkan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, ya, mau nanya nih, kalau tai cicak yang sudah kering, apa masih najis Ustaz? Nah, ah, itu saja Bapak. Ya, itu aja Pak ya. Baik. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Setelah kita jelaskan ya, bukan hanya tai cicak saja ya. Tahi binatang yang ditanyakannya supaya lebih umum ya. Baik hukum tadi binatang, para ulama berbeda pendapat ya, ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa seluruh tahi binatang adalah najis dan ini pendapat Imam Syafi'i. Tetapi ini kaul yang lemah dan dibantah oleh banyak para ulama termasuk oleh ashabnya. eh. Ini karena Imam Syafi'i hanya berdalil dengan hadis Abdullah bin Abbas yaitu hadis Mara Rasulullah SAW di Kubro ini Faqala innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir fa amma ahaduhuma kana la yatanazzahu anil baul aw la yastatiru anil baul. Maka kalimat baul ini dikatakan umum padahal yang dimaksud al di sini li ahli dzikri yaitu kencingnya orang itu. Pendapat yang kedua yaitu pendapat jumhur ya, kebanyakan para ulama dan ini tarjihnya para muhakikin seperti Imam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya itu apabila binatang itu tidak haram dimakan dagingnya, maka tahinya adalah suci. Dan apabila dagingnya haram dimakan, maka tahinya adalah najis. Dan ini tafsir yang jelas ya. Sebab Rasulullah SAW ya membolehkan para sahabat sholat di kandang un, apa di kandang kambing dan juga Rasulullah SAW pernah mengasih minum kepada orang uroniyin susu dan kencing unta dan Rasul tidak memerintahkan untuk mencuci lagi apa mulut-mulut mereka dan atau tidak diperintahkan untuk mencuci bejana-bejana mereka. Pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa seluruh tahi binatang adalah suci dan ini riwayat dari Imam Malik. Dan pendapat yang rajih alam adalah yang pertengahan yang mengatakan bahwa apabila halal dimakan maka tahinya adalah suci, apabila haram dimakan maka tahinya adalah tidak suci. Dan cecak ya, ini adalah tidak termasuk apa? Tidak termasuk e, najis ya dan ia adalah suci Allah. a'lam. Baik, demikian dan kita angkat kembali pertanyaan dari telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Abu Anun di Pitara. Baik, Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Uh, e, kalau sholat kan kita harus mengikuti kaifiatnya Rasul. Hmm. Dengan kalau misalkan ada salah satu yang tidak sesuai dengan tafsirnya Rasulullah, masyarakatnya sah, apakah e, diterima sholat atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah e, sampai mana batasannya orang dikatakan kafir e, dia kalau tidak dia tidak meninggal, meninggalkan sholat gitu. Iya. iya. Meninggalkan sholat. Baik, itu saja ya, Bapak. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, iman rahimakumullah. Ya, Jelas dalam kaidah dalam beribadah, ibadah yang akan diterima oleh Allah Taala ada dua. Pertama, apabila dengan dasar ikhlas dan yang kedua dengan dasar mutabaah kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengikuti tata cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang menyelisihi tentang bagaimana kaifiah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ikhwat iman rahimakumullah dalam hal ini orang berbeda-beda darajatnya di dalam sebab penyelisihannya. Ya, sebab apa? Penyelisihannya. Kalau ditinjau dari ia tidak menyempurnakan dari sifat yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan mengurangi akan kesempurnaan solatnya. Jadi akan mengurangi akan kesempurnaan pahala solatnya. Ya. Dan apabila dia menyelisihi dalam arti mengingkari tentang apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka ini kadang-kadang sangat berbahaya. Ya, kalau dia mengingkari bahwa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak layak hari ini sholat seperti ini, banyak. maka ini berbahaya jelasnya. Dan apabila dia menyelisihi apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kebodohan dia, ya. belum tahu tentang gimana sholat yang seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mencari ilmu tetapi belum sampai. Maka ma'dzur bijahlihi, maka dia akan ditoleri dengan kebodohannya. Tetapi dari segi kesempurnaan sholat, maka kesempurnaan sholat dari segi pahala ditinjau dari keikhlasannya, ditinjau dari kesempurnaan, menyesuaikan sifatnya dengan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan demikianlah orang. Yang kedua berkaitan tentang kapan seseorang kafir karena meninggalkan sholat. Pertama, apabila ia mengingkari wajibnya sholat, sama saja dia sholat ataupun tidak sholat, maka hukumnya kafir. Apabila ia meninggalkan sholat karena ia tidak meyakini wajibnya sholat, maka dia kafir. Apabila ia melakukan sholat tetapi ia tidak meyakini wajibnya sholat, itu pun kafir hukumnya. Itu pun apa kafir? Hukumnya. Yang kedua, apabila ia meyakini wajibnya sholat, dan dia meyakini dosa orang yang meninggalkan sholat, tetapi dia lalai meninggalkan sholat. Maka di sini ada dua kaul para ulama. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Maka ini adalah masalah khilaf istihadiah dari kalangan para ulama. Ya. Maka dalam hal ini yang mengatakan kafir tidak mengatakan kepada yang tidak mengkafirkan dia adalah murji. Dan orang yang tidak mengkafirkan tidak mengatakan kepada orang yang mengkafirkan berarti dia adalah haruri ataupun khawarij. Khawarij. Enggak. Sebab ya, imam yang tiga tidak mengkafirkan. Yaitu Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan kafir. Dan jumhur muhakikin seperti Imam Ibn Taimiyah, Imam Al-Mawarzi, Imam Ibn, Ibn Luqayyim, dan yang lainnya. Mereka menghukumi yang meninggalkan sholat. Walaupun hanya takasuran adalah kafir. Kemudian orang-orang yang meninggalkan sholat itu kena ukubah dari seorang hakim. Yudrob. Bahkan yuktal. Bahkan dipukulnya. Bahkan dibunuh. Dan para ulama mengatakan apabila seseorang itu diberikan pilihan, ima untuk bertaubat atau ia dibunuh lalu dia memilih untuk dibunuh, maka ini tidak tergambar dalam hatinya ada keimanan. Maka dia dihukumi apa? Kafir. Nah, ini tafsirnya para ulama tentang yang berkaitan dengan hakikat apa? Salat wallahu a'lam. Baik, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Silahkan. Taib terputus. Bagi para pendengar yang ingin bertanya, kita masih punya cukup waktu, kurang lebih 10 menit. Anda bisa langsung menghubungi di 8236543. Taib, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. terputus. Ya, kita angkat dari ya pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saat ada pertanyaan, sedikit keluar dari tema nih, Ustaz. Iya, Bagaimanakah kiat untuk bisa menenteramkan hati bila kita merasa begitu banyak dosa, dosa baik lisan maupun uh, dosa hati. Ya. Ketika kita tertimpa seperti ini, maka kita mengetahui bahwa rokaizul ibadah yaitu tentang sendi-sendi ibadah yaitu ada tiga al-mahabbah wal khawf wal roja di mana seseorang akan sempurna ibadahnya dan ketaatannya kepada Allah Ta'ala ketundukannya kepada Allah Ta'ala apabila berkumpul pada diri orang itu tiga perkara. Rasa cinta kepada Allah dan perintahnya. Rasa takut kepada adab Allah Ta'ala. Rasa takut akan murka Allah Ta'ala. Dan rasa pengharapan kepada rahmat Allah Ta'ala. Jika seseorang ya melakukan maksiat melakukan dosa dan sebagainya, maka di sini janib rojaknya harus besar. Sehingga ia tidak putus asa. Di mana ia meyakini Allah Ta'ala akan mengampuninya. Allah Ta'ala akan memberikan pengampunan kepadanya. Maka mesti dia membangkitkan hatinya. Membangkitkan jiwanya. Bahwa Allah Ta'ala akan mengampuninya Allah Ta'ala maha rahmat. Allah Ta'ala lautan pengampunan. Sebagaimana dinyatakan dalam banyak hadis. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Inna Allah yakbalu inna Allah yakbalu taubata 'abdin ma lam yugargir." Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubatnya seorang hamba sebelum syakratul maut. Dalam hadis yang lain, malam yatlu tam malam tatlu usyamsu mimagribiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menerima tobatnya seorang hamba sebelum terbitnya matahari dari barat. Maka sisi pengharapan dan keyakinan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kita, maka harus diperbesar ketika kita ditimpa seperti itu. Supaya tidak putus asa. Dan rasa takut harus ada di dalam hati sehingga orang itu akan stabil saja sehingga akan sempurna ketaatannya, ketakwaannya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam. Baik, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana ibu? Rosa di Depok. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, Alhamdulillah ini bisa bisa masuk. Uh, sudah lama banget saya uh, ini saya mau nanya pertama yang masalah mengenai wudhu kalau kita lagi nggak enak perut nggak enak badan kalau kita baca Quran itu kok uh, masih baru satu ain nanti sudah kentut hmm. nanti uh, wudhu lagi baru baca sebentar lagi nanti kepingin kencing terus sering-sering begitu karena kadang lagi nggak enak itu tapi kita kan mesti pengennya maunya eh, harus terus itu mbak Quran sedang hmm. sedang lagi nggak sakit itu hukumnya kalau bagaimana kalau kita uh, kita teruskan gitu kita kentut gitu kalau kita kenceng tetap kita butuh tapi kalau sedikit-sedikit kentut sedikit-sedikit kentut gitu itu apa bisa saya teruskan hmm. yang kedua kalinya uh, yang kedua kalinya masalah ini pak kita uh, katanya kalau orang sakit itu harus bersabar bertawakal ya nah, tapi kadang-kadang orang sakit itu gimana sudah pasrah sudah ini tapi kok rasa hati masih nggak tenteram uh, lalu kayaknya nggak nyaman terus kenangan sudah kayak gini gitu cara bagaimana saya untuk bisa melakukan atau saya eh, bisa menjalani yang betul-betul satu sebetulnya ya sudah iman pada Allah, tawakal pada Allah, tim bersabar pada Allah. Tapi kadang-kadang setan itu lalu menggoda saya gimana gimana gitu. Yeah. mana caranya men menenteramkan jiwa saya? Yeah, yeah, yeah. Apalah, apa, uh, apa bisa satu lagi dok? Anu, iya. apa-apa. Satu lagi. Uh, mumpung ini soalnya sudah berlalu bulan bulan tidak pernah masuk aku nanya. Iya. Sebelum ada ini uh, kita uh, bicara-bicara sama teman sama taklim kita ada sesuatu berita ngomong lalu omongan ini disam, eh, omongan sebenarnya omongannya A ah, disampaikan sama orangnya itu B lalu orangnya yang B itu langsung tidak menanya sama saya tapi langsung marah menuduh ya padahal tidak tidak tidak eh, tidak begitu yang di di apa tidak begitu yang disampaikan tidak benar tapi yang yang disampaikan itu langsung menuduh gitu aja itu yang berdosa itu yang menerima atau yang menyampaikan Iya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Uh, poin yang pertama ya, disunahkan kita membaca Al-Qur'an dengan dalam keadaan suci. Ya. Hmm. Tetapi bukan syarat. Ya. Bukan syarat kalau kita membaca Al-Qur'an wajib bersuci. Ya. Maka kalau ibu telah berwudu lalu batal ya. Kalau ibu akan mengulangi lagi wudhunya itu pun baik bagi ibunya. Tetapi apabila merasa berat ya, maka wallahu alam dibolehkan membaca Al-Qur'an walaupun dalam tidak keadaan apa bersuci karena tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa berwudu adalah sebuah syarat dalam membaca Al-Qur'an ataupun orang yang membaca Al-Qur'an tidak boleh tidak punya toharoh, tidak punya wudu. Jadi ibu boleh ya membaca Al-Qur'an mau pakai wudu ataupun tidak. Sebab berwudu hanya hukumnya sunnah saja dan apabila tadi ya berbatal di tengah-tengah kita sedang baca Quran ataupun sedang tadabur Quran maka tidak disyaratkan ya harus apa diwudu lagi ya. Boleh ibu untuk melangsungkannya karena itu bukan syarat. Nah, yang kedua berkaitan dengan masalah tawakal dan tumanina ya kepada menyerahkan diri kepada Allah taala. Nah, iwatu iman rahimakumullah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jalan yang bisa mengantarkan kita kepada kesempurnaan? Dalam ketakwaan kita, tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa jalan yang paling utama adalah dengan cara ma'rifatullah. Mengenal Allah. Mengenal kepada nama namanya, mengenal kepada sifat-sifatnya, mengenal akan keagungan Allah Ta'ala. Mengenal akan kebesaran Allah Ta'ala. Ya. Kalau kita mengetahui ya, Allah Ta'ala maha mendengar, Allah Ta'ala maha mengijabah, Allah Ta'ala maha luas rizkinya, Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala yang memberikan manfaat dan memberikan mabarat maka jiwa orang itu senantiasa akan bergantung kepada Allah Ta'ala. Dan dia tidak akan senantiasa takut dengan apa-apa yang ada di tangan manusia. Oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat, ya, ketahuilah oleh kamu wahai anakku, jika seandainya manusia sekongkol untuk memberikan manfaat kepadamu, jika Allah Taala tidak mentakdirkan ada pada sisimu, maka tidak akan memberikan manfaat kepadamu. Dan jika seandainya manusia dan jin bersekongkol untuk memberikan madarat kepadamu, maka sesungguhnya mereka tidak akan mampu memberikan madarat kepadamu kecuali apabila Allah taala telah menetapkannya. Jadi di sini Ibu yang dirahmati oleh Allah taala. Kenalilah dan belajarlah akan keagungan Allah taala, akan sifat-sifat Allah taala akan kebesaran Allah Ta'ala, akan rahmat Allah Ta'ala. Maka ia akan meyakini dan menjadi kuat tawakalnya. Dan sisi yang kedua, yakinilah akan kelemahan makhluk Allah ini. Akan kelemahan manusia ini. yang Dia tidak mampu untuk menjawab setiap apa yang kita inginkan. Dan jika mereka berkumpul untuk memberi kemanfaat ataupun madarat kepada kita, maka sesungguhnya semua itu ada di tangan Allah Ta'ala. Nah kalau ia sempurna sisi ininya, maka ia akan sempurna ketawakalannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun pertanyaan yang ketiga apa tadi? Berkenan dengan uh, berita yang sampai tidak sesuai. Uh, Sama Yusuf. Pertama, bagi orang berbicara gitu ya membicarakan orang dan sebagainya. Pertama, ibu pun ya seharusnya tidak usah ya untuk bahkan ini hukumnya harus menggibah, ya, membicarakan orang ataupun memberitakan orang. Sebab ini adalah termasuk perkara yang sangat berbahaya ya, tentang gibah ini. Dan yang kedua dari sisi orang yang keduanya. Jadi orang yang kedua ini. Maka dalam hadis dikatakan tadi yang akan mendapatkan azab kubur adalah apa yang dinamakan ya. Fa'ama ahaduhuma fakana yamshi binamimah. Adapun yang satunya lagi fa'amal akhar fakana yamshi binamimah. Adapun yang lainnya adalah dia melakukan namimah. Maka namimah adalah memindahkan kalam yang lain dengan tujuan untuk melakukan ataupun menginginkan kerusakan di antara kedua. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan cukup bagi seseorang itu dosa untuk menceritakan apa apa yang dia dengar. Setiap dia mendengar sesuatu, maka ia memberitakannya kepada yang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wakari hakila wakal, wakari halakum kila wakal dan dibenci atas kalian, diharamkan atas kalian kila wakol. Kila wakol ini merupakan sifat yang buruk, yaitu apa? Yaitu menyebarkan berita dengan tanpa tasabut. Bagaimana ceritanya, bagaimana sumber beritanya. Yang kedua, di mana ia mengucapkan sesuatu yang tidak memprediksi kepada maslahat dan motoratnya. Apakah setiap yang kita dengar mesti kita nyampaikannya kepada orang? Apakah setiap yang kita tahu mesti menyampaikannya kepada orang lain dalam perkara berkaitan dengan hobar, berita? Kadang-kadang terjadi apa persengketaan, terjadi keburukan, maka kita tidak boleh melakukannya. Tidak boleh melakukannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama min husni Islamil mar'i tarkuhu malayakni. Di antara kesempurnaan Islam seseorang di mana seseorang meninggalkan apa yang tidak memberikan manfaat kepadanya. Jadi pihak kedua yang mendengar ucapan seseorang, berita seseorang, maka dia pun pertama harus tasabut. Mencari kebenaran dan keabsahan berita tersebut. Dan yang kedua memprediksi apa ada manfaat enggak kalau disampaikan dan dibicarakan. Nah, yang pihak yang ketiga juga ketika ia mendengar mendengar apa? berita bahwa si pulan begini-begini, ngomong begini-begini. Pertama, ya dia juga harus bersikap baik ya. Pertama, kalau dia ingin tasabut dan ingin menyampaikan nasihat kepada yang mengatakannya, maka harus ditahu, dikasih apa, di, diteliti dulu berita yang kedua ini benar nggak? Ada penambahan ataupun ada pengurangan atau tidaknya? Sebab ini berbahaya ya. Kemudian apabila kita akan mengingkarinya ataupun menyampaikan tausiah kepadanya maka dengan cara beribk Dengan cara lemah lembut. Bahkan kalau ditakutkan kita akan terjadi persengketaan dan terjadi permusuhan sehingga nanti akan putusnya silaturahmi maka alangkah baiknya kalau pihak yang ketiga yang diomongkan ini mendatangi seseorang yang dianggap akan bisa menyelesaikan masalah. Dimana dikatakan si pulan ngomong begini, coba selesaikan oleh antum agar tidak ngomong gitu, agar ini tasabut, agar ini begini-begini, tidak sebenarnya seperti ini. Kalau kita tidak mampu. Ya. Maka seorang mukmin dengan mukmin maka manhajnya apa? Ia takamalun. Yaitu apa? Saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Wala yata'akalun. Dan tidak boleh kita itu saling memakan satu dengan yang lainnya. Mukmin dengan mukmin adalah saudara, mukminah dengan mukminah adalah saudara. Satu dengan yang lainnya adalah saudara, walinya. Wajib kita menyempurnakan. Dan bagaimana menyempurnakan persaudaraan ini dengan cara men, mem, apa memutus apa dengan cara memenuhi hak-haknya. Dan iwatu iman rahimakumullah. Manusia dengan saudaranya ada tiga kelompok ya. Al-wasil, al-mukafi, al-qati. Manusia dengan saudaranya ada tiga kelompok. Yang pertama yang menyambungkan. Siapa yang menyambungkan? Yang akan mendapatkan dipanjangkan umur dan dibanyakan rezekinya? Orang yang menyambungkan silaturahmi. Orang yang menyambungkan silaturahmi adalah bukan orang dengan orang yang apa hubungannya menyambung. Tetapi orang yang memutuskan kepada kita lalu kita menyambungkannya maka ia yang akan mendapatkan keutamaan. Adapun yang kedua al-mukafi. Mukafi itu yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Dia menyambungkan silaturahmi, kita pun menyambungkannya. Tetapi jenis yang pertama yang paling tinggi adalah dia menyambungkan yang orang lain dia memutuskan kepadanya. Kelompok yang ketiga ini adalah yang celaka di mana Nabi sallallahu mengatakan la yadkhulul jannata qati'un ay eh, qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Ya, tidak akan masuk surga yang dimaksud duhulan awalian. Maka ini kondisi yang wajib dipahami oleh kita semua Allah. Tapi saat mungkin kajian pertanyaan tadi menutupi kajian kita pagi hari ini sebagai kesimpulan akhir saat dari pembahasan kita. Fobol. Ya. Kesimpulan akhir ya sangat banyak sekali tadi berkaitan dengan apa masalah kita mengusap kepada dua hub. Tetapi kesimpulan intinya bahwa mengusap kepada hub itu disyariatkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' dan mengusap kepada dua khuf ini merupakan syiar ahli sunnah. Sehingga kita telah menjelaskan, tidak ada yang mengingkarinya kecuali mubtadi' bol. Tidak ada yang mengingkari tentang disyariatkan mengusap kepada dua khuf ini kecuali orang yang sesat dari ahlu bid'ah. Oleh sebab itu, para ulama membahas masalah mengusap kepada dua khuf ini dalam kitab-kitab akidah. Tidak hanya dalam kitab fikih, tetapi disebutkan dalam kitab akidah. Sehingga dimaksudkan kepada usuluddin. Karena e, dalil yang berkaitan dengan masalah apa e, khub ini tidak ada takwil dan tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis ini mutawatir dan maknanya sangat apa? jelas sehingga tidak ada yang mengingkarinya kecuali mubtadi dalun wallahu taala alam. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.